السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allah telah menyingkap tabir yang selama ini digunakan untuk menutupin kedustaan mereka yang benci kepada Islam. Allah mengatakan yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahi. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan media mereka, dengan apa yang mereka miliki. Wa ya'ballah illa yutimma nurahu. Tapi Allah pasti akan menyempurnakan agamanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin يا ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk panutan dan idola kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibbati fillah. Kita berkumpul di tempat ini karena kita sedang melanjutkan perjalanan menuju ke surga Allah. Kita berkumpul di tempat ini karena kita punya satu maksud dan satu tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali satu yang membedakan, yaitu ketakwaan tiap orang. Jamaah ada satu pelajaran yang setiap muslim harus membawa pelajaran itu sampai dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid lisnain wa ta'amul isnain li salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam makanan satu orang itu cukup untuk dua. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang itu cukup untuk tiga orang. Jadi dalam kehidupan ini seharusnya tidak ada istilah kurang buat umat Islam. Ketika para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, banyak di antara mereka nggak punya rumah. Tapi apa kemudian mereka hidup di kolong jembatan? Mereka hidup di jalan? Tidak. Mereka hidup di rumah sahabat yang lain. Dijadikan saudara buat mereka. Kenapa? innamal mu'minuna ikhwan, Karena memang kita sejatinya bersaudara. Maka mungkin yang tadi tempatnya luas gara-gara oleh ustadz disuruh nambah akhirnya tempatnya jadi sempit. Kau lihat yang sebelah, kau pandang dia. Mungkin dia masuk surga lebih dulu sebelum engkau. Mungkin dia yang akan memberikan syafaat kepada engkau nanti. Dulu nih sohib anan yang duduk di majelis ini Kemana dia kau nggak kelihatan di surga Allah SWT. Maka banyak-banyaklah antum punya teman-teman baik, orang-orang yang soleh, karena mereka telah akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hebat fillah. Setahun yang lalu kita menyambut bulan Ramadan. Sama mungkin seperti ini kondisi kita. Setahun yang lalu kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan bulan Ramadan Tahun yang lalu ketika bulan Ramadan kita juga udah berpuasa. Kita sholat malam, Masya Allah. Kita sholat terawih. Kita berbuka. Kita sahur. Sebagian mungkin iktikaf tahun lalu. Tahun lalu mungkin sebagian sudah menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi sayang setelah hatam Qurannya tidak dibuka lagi. Dia nunggu. Mau buka Quran kapan? Insya Allah Berapa hari lagi kita Ramadan? Antum? Gak tahu. Masya Nah, antum. Tujuh hari. Tanggal berapa hari ini? Masya Allah. Anak kasih buku yang besar buat antum. Masya Allah. Barakallah fikum ya. Parah lah jemaah kita kalau enggak tahu. Insya Allah tahun ini kita puasa tanggal berapa? satu Ramadan ya. Masa tahun lalu sama tahun ini kita sama aja. Masih bersama masih. Anda sering ingatkan. Yang namanya ekor tidak akan pernah ada di depan. Ekor itu selalu digunakan hanya untuk menutup kekurangan. Ekor itu hanya digunakan hanya untuk mengusir lalat dan sesuatu yang mengganggu dia. Itu ekor. Umat Islam harus ada di depan memimpin. Salah satunya dalam masalah kalender. Semua orang sibuk melestarikan kalender mereka. Bahkan kalender-kalender yang mati dihidupkan di negeri kita. Kenapa kita yang mayoritas umat Islam malah kita tidak bangga dengan kalender kita? Insya Allah. Anda mau lihat wajah-wajah sebelah ana. Insyaallah ah, antum. Insyaallah Anda mau kasih hadiah buat antum. Sebutkan 12 bulan Islam. Bisa bisa jawab ya, jangan tenang jemaah. Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, eh, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ini bulan 12. apa aja, fadl, fadl. Mulainya dari bulan apa sih, Mam? Muharram. Nah terus serang jemaah, ya, jangan diremehkan hal itu. Antum tahu gunung yang besar. Itu hanya kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Kalau kita meremehkan kerikil-kerikil kecil, maka gunung tidak pernah ada nanti. Kita harus berjuang bersama dari yang kecil-kecil. Kita menumpuk bata di atas bata dan terus karena Rasulullah SAW dalam dakwahnya beliau pelan-pelan beliau berdakwah mengajak umat untuk berubah menjadi lebih baik. Karena katakan bahwasanya tahun lalu kita juga merasakan bulan Ramadan. Bahkan sebagian ada yang berpuasa full di Ramadan. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kira-kira puasa kita diterima enggak? Bacaan Quran kita diterima enggak sama Allah SWT? Zikir kita, pujian kita untuk Allah, dan segala yang kita lakukan tahun lalu, kira-kira diterima enggak sama Allah? Wallahu a'lam. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ternyata kita tidak bertakwa, maka jangan harap diterima. Dan Ramadan Allah wajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa di dalamnya untuk meraih takwa. Nah, antum. Nah, apa ayat dalil wajibnya puasa Ramadan? Nah. Ya. Artinya nggak apa-apa. Al-Baqarah 183 bunyinya gimana? Kira-kira. Artinya artinya dong. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun masyaallah. Kirim ke belakang semua masyaallah. Iya jemaah. Kalau kita nggak hafal tuh sama ayat itu. Padahal kita sudah 30 tahun berpuasa. 30 tahun. Orang tuh kalau tiap hari mengikuti berita, dia akan hafal KUHP. KUHP sekian, KUHP sekian. Ini pelanggaran agama, penistaan agama. KUHP 15 berapa. Ya hafal. Kita umat Islam puasa 30 tahun, masa nggak tahu sama ayatnya? Karena memang ada orang-orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasa. Seperti orang yang berhaji. Tiap tahun yang haji dari negeri kita berapa banyaknya? 200 ribu lebih. Yang umroh berapa? Hampir satu juta. Mana yang punya biru perjalanan umroh? <laughs> Coba lihat. Jemaah itu berangkat haji, berangkat umroh untuk berubah jadi lebih baik. Coba dicek. 200 ribu. Tiap tahun pulang. Dari Mekah. 40 hari mereka berada di tanah suci. Apakah dia jadi lebih baik? Atau ternyata tetap aja. Ya memang di Mekah dengar azan ke masjid. Masya Allah. Bahkan sebelum azan sudah ada di masjid. Tapi sampai Indonesia, ya mungkin bertahanlah tujuh hari. Setor muka sama jemaah. Masya Allah. Pakai baju putih, peci putih ke masjid. Setelah itu hilang lagi. Berarti ada yang perlu diluruskan. Baik haji kita, baik Ramadan kita. Apakah kita sudah sampai tingkat takwa 200 juta orang berpuasa di negeri kita. Apakah kita sudah sampai bertakwa atau ternyata kayaknya belum? Buktinya apa? Sebelum Ramadan selalu harga bahan pokok naik. Kok bisa naik? Padahal umat Islam sedang berpuasa. Seharusnya dengan berpuasa itu, ya antum lihatlah orang yang puasa makan berapa kali? Benar dua kali. Yang jadi masalah itu Orang puasa makannya bukan dua kali. Makannya lebih banyak daripada kalau dia nggak puasa. Antum lihat. Dan sebentar lagi anak akan ajak antum untuk agar kita bisa lebih baik ya. Kita perlu bermuhasabah. Kita perlu ngitung-ngitung diri kita. Karena Allah perintahkan kita untuk menimbang-nimbang amalan kita Namun kalau kita tidak punya eh, tidak punya contoh yang digunakan untuk menimbang diri kita, untuk mengecek diri kita, kita nggak bisa tahu kalau kita ternyata masih jauh kita. Banyak di antara umat Islam itu yang merasa sudah baik. Merasa sudah baik. Merasa sudah cukup ibadahnya. Kalau duit nggak pernah cukup. Maka kalau kita lihat umat Islam banyak ingin perubahan dari sisi materi. Dan terjadi perubahan. Artinya tatkala dia umur 30 tahun, anak belum punya rumah. Umur 33 tahun anak punya rumah, alhamdulillah. Berarti ada perubahan. Umur 35 tahun anak naik pangkat, berarti ada perubahan. Umur 40 tahun Ustaz, kalau mungkin umumnya jadi kepolisian, alhamdulillah anak bintang satu. Dia kan memang ada perubahan ke yang lebih baik. Tapi urusan agama tetap tidak tambah. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup. Aku ini sudah baik Ustaz. Tidak perlu ekstrim lah dalam beragama. Yang penting sholat subhanallah. Dalam urusan akhirat ini Allah mengingatkan wafi fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau untuk berlomba-lomba, jangan urusan dunia antum. Antum jadi bos, jadi manajer. Sampai berapa lama? Antum kan akan tinggalkan. Akan ada orang yang segera menggantikan antum. Cepat atau lambat. Antum harus tahu posisi antum ini. Seorang umumnya ketika jadi. Ya kalau di kepolisian mungkin jadi jadi Kapolda atau nanti jadi Kapolri, kalau mungkin di negeri ini jadi presiden. Presiden itu banyak orang yang nunggu dia untuk diganti. Posisinya nggak lama dia. Dua periode harus turun. Engkau akan berlomba-lomba untuk sesuatu yang kau tahu kau bakal diturunkan. Kita banyak berlomba-lomba di sana, di kerjaan kita. Kita ingin selalu naik pangkat, ingin dapat kerjaan yang lebih baik. Rumah kita ingin lebih luas. Banyak orang Masya Allah pindah-pindah rumahnya. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah tetap Ustaz. Di daerah yang paling mahal. Apakah dia merasa cukup? Punya rumah di Menteng Momen. Alhamdulillah anak punya rumah di Menteng. Luas rumah nggak terlalu luas Ustaz ya. Cuma 7000 meter. Nah, apakah dia sudah merasa cukup 7000 meter? Gak cukup, jangan. Kita nggak akan pernah cukup dengan dunia. Tapi untuk akhirat, kita selalu merasa udah cukup. Makanya ada orang umur 60 tahun ditanya, Bapak hafalan Qur'annya berapa Bapak? Waktu saya SD Ustaz, hafalan saya itu Alhamdulillah sampai wabduha. Sekarang ini umur 60 tahun Alhamdulillah Ustaz, tinggal trikul. Tinggal kul wallahu ahad, Qul falak, falaq, qul Itu yang tersisa. Artinya dia bukan nambah malah turun, berkurang dia. Ini untuk urusan agama kita lihat. Dan antum bisa buktikan. Kita lihat di masyarakat kita. Orang-orang yang anggaplah udah pensiun dari pekerjaannya. Ya pensiun, ya anggap menteri atau apa udah pensiun ya. Dia istirahat di rumahnya. Coba ngobrol. Hafalan Quran Bapak tambah berapa? Sejak SD atau SMP atau SMA ke sekarang. Orang benar-benar merasa nggak perlu nambah jemaah. Padahal derajat kita nanti di surga itu bukan ikut pangkat kita di dunia. Enggak. Ikut berapa banyak kita membaca Al-Quran Karim. Berapa banyak kita menghafal kitabullah ta'ala. Ahibati fillah. Allah mengatakan nih supaya kita bermuhasabah, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafs, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Sama persis dengan perintah Allah di surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina aman. Di dalam Al-Quran ada berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman. Nah, 88 tambah 1 ya. Hah? 88 89? Berapa? Antum udah hitung? Belum. Oke, anak kasih buku ini antum hitung nanti ya. Betul. Antum punya utang sama anak. Pas ketemu lagi antum nggak ngitung, bukan ngelihat ya mang. Kalau ngelihat kan tinggal dilihat di Syekh Google berapa kali disebutkan enggak. Anak minta dia menghitung yang pertama. Nah, itu udah berbuka. Antum jadi saksi nih Insya Allah. Baik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu berulang kali tapi banyak yang dipanggil tidak merasa terpanggil. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, seharusnya yang merasa beriman mendengarkan. Seperti tatkala ada panggilan umpamanya. Ya, jamaah yang dari Tanah Abang mau. Tolong berkumpul di luar sana. Yang akan mendengarkan dan akan merespon adalah jamaah yang dari Padang. Dari mana? Dari Tanah Abang. Karena dia merasa anak dari Tanah Abang. Tadi yang dipanggil yang dari Tanah Abang. Yang tidak dari Tanah Abang silahkan tidak mendengarkan dan silahkan tidak datang. Karena ini khusus. Dan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang merasa yang merasa tidak beriman nggak perlu merespon. Silahkan kau main. Allah mengatakan ittaqullah. Orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Iya. Karena takwa itu adalah tujuan Allah menciptakan kita nanti. Allah menyuruh kita beribadah agar meraih takwa. Baik, Anda mau kasih pertanyaan lanjutan. Sebutkan perintah Allah yang pertama kali disebutkan di dalam al Quran Karim. Nah, Al-Baqarah ayat 21. 21. Apa tuh perintahnya di Oke, artinya perintah untuk bertakwa. Iya nggak apa-apa lah kasih hadiah aja, apa Iya, itu Al-Baqarah ayat 21. Perintah yang pertama kali Allah perintahkan dalam al quran Al Karim. Ya ayuhan su'budu rabbakum alladhi ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan wahai umat manusia. Yang dipanggil semua orang. Yang merasa manusia dengerin. ya yang merasa dia bukan manusia dari jenis yang lain, mungkin dia dari jenis binatang macam-macam jangan dengerin. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai umat manusia, beribadalah kalian kepada Rob kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka orang beriman perlu bertakwa. Dan takwa ini kunci segala kebaikan. Surga untuk siapa? Uiddat lil muttaqin disediakan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok apa? Besok, besok lusa, besok hari Ahad. Lusa hari Senin, bukan. Kita mempersiapkan untuk hari esok. Berapa banyak orang tua menabung untuk masa depan anak. Lelaki-laki menabung untuk menikah. Dia persiapkan untuk dunia, tapi untuk hari esok itu hari kiamat, kan kau dibangkitkan, dia tidak persiapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat betulin rumahnya. Dia lagi betulin rumahnya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, kau lagi ngapain? Qala uslihu hawshi. Aku lagi betulin uh, rumahku. Orang mempersiapkan diri rumahnya, ya kalau kita lihat nih mau Ramadan, orang mulai ngecat uh, eh, pagar rumahnya, mulai dicat, bersih-bersih, Masya Allah. Rumahnya jadi indah-indah, dilakukan itu. Ketika dilihat orang ini memperbaiki rumahnya, Rasulullah SAW mengatakan, Al-amru a'jalu min dhalik urusannya lebih cepat dari itu. Kau jangan sibuk memperbaiki rumah. Nabi memberikan nasihat kepada sahabat ini agar sibuk memperbaiki amalnya. Jangan cuma rumahnya yang diperbaiki. Bisa jadi kau memperbaiki rumah, tahu-tahu mati udah datang. Kau tidak pernah tinggal di rumah. Maka seorang muslim harus memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok, apa yang dia lakukan untuk hari kemudian. Wattakullah. Allah suruh lagi bertakwa. Dalam ayat ini dua kali Allah nyuruh bertakwa. Satu ayat perintah bertakwa dua kali. Dan Allah katakan innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Allah tuh tahu apa yang tadi kita lakukan di rumah kita. Dan apa yang sedang kita lakukan di majelis ini. Dan Allah tahu apa yang akan kita kerjakan Nanti. Allah tahu. Ini peringatan agar orang tidak main-main dengan Allah. Kalau ada CCTV, CCTV jamaah dan orang tahu ada CCTV yang sedang mengontrol kerjaan dia, kelakuan dia, orang ini akan berusaha jadi orang baik. Bahkan kalau dia sudah nyopet barangnya orang, dia lihat ada CCTV, dia balikin. Dia balik. Karena dia tahu ada yang melihat. Buat apa aku ngambil kalau nanti aku ditangkap? Dan antum lihat orang yang merasa diawasi. Berapa banyak polisi itu berhenti di pinggir jalan. Antum kalau tahu ada polisi di sana dan antum tidak pakai helm, antum jalan terus enggak? Enggak. Ada polisi, balik. Apa yang membuat orang itu meninggalkan kemaksiatan? Karena dia tahu dia sedang dilihat sama Allah Jalla Jalla. Aku dilihat nih, masa aku teruskan? Tapi kalau ada orang tetap maksa dilihat sama polisi jalan, ya sudah. Berarti ada masalah sama orang ini. Ya sok mungkin. Ketika ditangkap bapak saya eh, jenderal. Uh, dia merasa berani melakukan itu. Karena dia punya backingan. Tapi ingat sama Allah Jalla Jalla nggak ada Fala ansaba yauma idzin. Enggak ada orang nasab-nasab bapakku ini, bapakku ini dulu enggak ada nanti pada hari kiamat Allah perintahkan agar kita bermuhasabah. Baik, kita lihat nih, kita cocokkan amal yang kita lakukan selama ini dengan amal orang-orang yang menjadi contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadhan Dengan terbenamnya matahari bulan Syaban. Dan munculnya hilal Ramadhan, Anda mau kasih hadiah. Apa doanya kalau melihat hilal bulan Ramadhan, Masya Allah. Antum berapa kali baca doa itu dalam hidup antum? Anak kasih hadiah nggak? Berapa kali? Udah berapa kali baca doa itu? Baru tahun kemarin, Masya Allah. Tahun ini udah lupa. Masya Allah, fadal, fadal. Yang baca tiap kali melihat hilal. Itu bukan cuma hilal Ramadan jemaah. Nabi SAW setiap melihat rembulan. Setiap melihat rembulan. Baik itu rembulan bulan Sya'ban, bulan Rajab, al Akhirah, al Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, itu kalau ngelihat ada doanya. Jadi kalau kita hanya membaca ketika bulan Ramadan saja, ya kita lupalah. Karena baru ketemu lagi kapan? Tahun depan. Siapa jamaah? Sebelah sini belum dapat hadiah. Doanya kalau ngelihat bulan sabit. Masya Allah. Akankah kita lebih baik dari tahun lalu? Atau kita tetap aja Ustaz? Insya Allah. Sebelah sini, sebelah sini. insyaallah Jamaah, masa satu masjid nggak ada jamaah? Saat kita ini nggak mau riak Ustaz. Kita orang-orang yang tawabu gitu kan. Ya Allah jamaah. Insya Allah anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Fadal. Berapa kali yang baca doa itu? Baru, tapi nggak apa-apa baca. Masya Allah, dapat dia doa. Bismillah. Enggak Nggak nggak apa-apa ada. Baik, silahkan bahasa Arab dibaca. Mana bahasa Indonesia doanya? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak kasih yang ini aja antum. Fadol, fadol, fadol. Jamaah bacalah jamaah. Kita usahakan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Artinya sebelum kita masuk bulan Ramadan kita udah hafal sudah. Tapi kalau kita belum hafal, paling tidak nanti itu awal Ramadan kita lihat. Kan orang pada semua ngelihat hilal. Mungkin hari pertama kita tidak melihat hilal. Tapi hari kedua ketiga mulai kelihatan hilal itu. Antum buka bukunya, nggak apa-apa antum buka. Antum katakan Allahu Akbar. Lalu antum mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was wal islam rabbi wa rabbukallah. Antum katakan kepada rembulan itu, Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu sama Allah. Yang kita sembah wahai Allah Jalla Jalla. Maka para jamaah rahimakumullah, tolong. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apabila masuk awal malam Ramadan, futihat Abu jannah. Pintu-pintu surga semuanya dibuka tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Dan pintu-pintu neraka yang jumlahnya tujuh semuanya ditutup. Satu pun tidak ada yang dibuka. Wasuffidat syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu. Pimpinan-pimpinan jin yang suka mengganggu dibelenggu. Wa yunadi munadin. Dan ada yang menyeru. Mengatakan ya baghiyal khair akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya kau berbuat baik. Ini saatnya kau berlomba-lomba mencari kebaikan. Ya Wahai orang yang ingin berbuat buruk, cukup tahan dirimu. Pintu neraka ditutup, kau maksa mau masuk neraka. Ada orang yang maksa masuk neraka. Dalam kondisi pintu itu ditutup, dia maksa. Dengan apa? Dengan melakukan dosa di bulan Ramadhan. Subhanallah. Setan-setan dibelenggu, kau jadi setan. Pintu neraka dibuka, kau menghindar tidak mau masuk. Dipanggil ada yang menyeru, ya yang khair. Yang mau kebaikan, ini saatnya pintunya dibuka, silahkan kau masuk. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang difonis bebas dari api neraka. Wadzalika fi kulli Tiap malam ada yang difonis bebas dari api neraka. Wallahi kita nggak tahu jemaah. Apakah kita termasuk yang tertulis masuk neraka atau masuk surga. Tapi kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana kondisi orang-orang terdahulu? Ketika mereka berpuasa di bulan Ramadhan? Yang pertama dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ingat umat Islam mendapatkan berbagai macam fitnah dalam kehidupan ini. Umat Islam kadangkala tersesat padahal jalannya terang benderang. Gara-gara mereka tidak mau kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tapi gimana kita mau lurus? Gimana kita umat Islam di negeri kita di Indonesia ini akan mengembalikan kemakmuran negeri ini? Akan mengembalikan kejayaan negeri ini. Kalau ternyata kitab kemakmuran, kitab kejayaan, kitab keadilan, kitab kemanusiaan, kitab yang menunjukkan segala yang dibutuhkan manusia, itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Di Indonesia kita memiliki profesor-profesor dalam bidang hukum, Masya Allah. Mereka belajar ke luar negeri dalam bidang hukum. Muslim, tanyakan kepada Bapak sudah baca nggak kitab hukum yang sebenarnya? Oh semua kitab sudah saya baca. Makanya saya jadi profesor kata dia. Qurannya sudah selesai nggak? Ya itu yang belum. Nah, itu yang belum. Karena dianggap kitab ini sesuatu yang hanya untuk dicari barokah. Bukan. Ini kitab hijayah. Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. So, kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Kau baca kitab apa aja. Kau baca disertasi siapapun yang menulis, ada keraguan di dalam. Ada ideologi manusia di situ. Ada wacana-wacana yang ditulis oleh manusia yang bisa berubah, yang bisa benar, yang bisa salah, yang kadang kala kurang lengkap, yang macam-macam. Tapi Al-Qur'an subhanallah. Allah menurunkan Al-Qur'an ini anzalahu bi'ilmi dengan ilmu Allah. Allah itu tahu apa yang akan terjadi di negeri kita tahun 2017. Allah tahu. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi di negeri kita pada tahun 2028. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu sampai kapan negeri kita akan ada dan kapan akan hancur berkeping-keping. Allah tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah itu ya'lamu makan wa ma yakun. Allah tahu dengan yang telah terjadi. Dan apa yang belum terjadi? Kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya, Allah tahu. Dan kita tinggal jalani. Gimana Ustaz? Baca aja enggak? Muslim nggak bisa baca Quran, ya Ustaz, kan nggak wajib baca Quran. Ini kalau kita nggak bilang nggak wajib, nggak wajib. Dan kau sekolah SD juga nggak wajib. Kau sekolah SMP nggak wajib, nggak ada wajib dalam agama. Kau harus sekolah SMP harus punya ijazah nggak ada. Kenapa kau sibuk mencari ijazah? Sedangkan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup untuk engkau, engkau katakan nggak wajib untuk membaca al quran Karim. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridhuhu al-Qur'an kulla 'amin marratan wahidah. Malaikat Jibril itu tiap tahun beliau itu memaparkan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an atau Nabi membacakan kepada Jibril Al-Qur'an Karim tiap tahun itu sekali. Tapi di hari kematian beliau Dua kali Jibril itu datang untuk bermudaros Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Apalagi kita, Itu belum yang dibaca sendiri oleh Nabi Alaihissalam ketika beliau menjadi imam. Annal mudarasa dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan annal mudarasa bainahu wa baina Jibril kanat lailah. Terjadinya pengkajian Al-Quran, pengajian Al-Quran antara Nabi kita Muhammad alaihissalam dengan Jibril itu di malam hari. Di sini para ulama menjelaskan ada kemuliaan malam hari untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan di siang hari. Allah menjelaskan di surat Al-Muzammil, Inna nasi'atal layli hiya ashaddu wab'an wa aqwamu itu malam hari itu, kalau untuk baca Quran, kalau untuk beribadah, itu lebih membekas. Akan lebih bisa meluruskan pembicaraan orang. Kalau kita jaga di malam hari. Kenapa? Malam hari itu nggak ada yang ngelihat kita. ya. Antum di siang hari istri bangun. Melihat antum baca Quran. Anak-anak pada bangun. Lihat bapaknya Masya Allah baca Quran. Melihat. Gak apa-apa kau baca. Tapi tetap kau harus punya wirid di malam hari untuk Al-Quran. Baca ketika orang-orang tidur khusus. Allah Jalla Jalla menjadikan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Al Karim. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailah bukan setiap hari. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam penuh. Bagaimana as-salafus salih? Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Banyak orang jamaah menulis biografi tentang dirinya. Sukses, ya tulis biografi tentang dirinya. Tapi antum harus membaca biografi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang ulama-ulama. Tentang sahabat-sahabat, tentang tabi'in-tabi'in. Bagaimana mereka di bulan Ramadan supaya paling tidak kau lihat. Aku sudah mirip nggak, paling nggak mendekat. Al-Aswad ibn Yazid disebutkan bahwa dia tiap malam di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran tiap dua malam. Jadi sehari berapa juz? 15 juz. Dan disebutkan malam hari. Artinya dia bacanya di malam hari. Siang hari mungkin dia bekerja. Ya Ustaz, kita kalau malam hari baca Quran, kayaknya paginya nggak bisa kerja. Tidak sebenarnya. Anda lihat orang-orang pada begadang. Begadang pegang remote mereka. Ada yang begadang jam 3 untuk apa? Untuk nonton bola. Bahkan ada nobar. Masya Allah. Bareng-bareng mereka. Dan coba kalau disuruh bangun malam baca Quran. Berat sekali. Tapi kalau bangun malam untuk nonton bola, masya Allah. Bahkan dia pesan sama istrinya, istriku yang tercinta, abangmu bangunkan nanti ya. Abang mau sholat malam bang, aduh, belum bisa abang sholat malam. Abang mau nonton bola, nonton bola bisa. Sampai subuh nggak ngantuk dia cuma. Tapi kalau untuk sholat malam baru baru dua rakaat ya, masya Allah. Kayaknya udah banyak banget dia sholat rakaat. Mau tidur. Wakana yana yanamu bainal maghrib wal isya. Dia berusaha antara maghrib dan isya itu tidur. Sebenarnya makruh tidur antara maghrib dan isya. Namun dahulu itu isyaknya dipanjangin. Artinya sholat isyaknya itu ya bisa berjam-jam setelah sholat maghrib. Maka mereka memanfaatkan untuk istirahat. Kalau mereka istirahat. Supaya ba'da isya dia bisa terus sholat. Dan membaca Al-Quran Al-Karim. Al-Aswad ibn Yazid di selain bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan dia bisa hatam tiap dua malam? Karena di selain bulan Ramadan dia bisa hatam tiap enam malam. Jadi sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Antum kalau udah biasa, masya Allah. Antum merasakan. Orang kalau sudah biasa baca Quran sehari baca lima juz biasa dia. Tapi orang yang baru pertama pegang Quran, dia buka, masya Allah. Dari tadi satu juz nggak selesai-selesai dia lihat. Nah, kadang kalau dia niat ingin menghatamkan Quran, ada istilahnya one day one juz gitu kan. Itu cuma tiga hari, tiga juz. Juz selanjutnya dilanjutkan bulan depan. Ya tentunya berat bagi dia. Seperti kita lihatlah, orang kenapa bisa mengangkat beban 100 kilo. Ada orang biasa lari, Masya Allah, tiap hari latihan lari. Apalagi mau si game nih. Orang tiap hari latihan lari. Pas hari perlombaan, dia bisa lebih cepat daripada waktu latihan. Kenapa? Karena sudah terlatih dia. Sedangkan kita, Masya Allah, yang nggak pernah lari sebulan, lalu disuruh balapan lari mah sampai tempat tujuan ngos-ngosan. Ah, ah, karena dia tidak terbiasa. Maka kenapa salafus saleh bisa menghatamkan tiap dua malam? Imam Malik bin Anas, Ida dakhala Ramadan yafirru min al hadith, wa mujalasat ahli al-ilm wa yuqbilu ala tilawati al-Qur'an min al-mushaf." Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan, dia stop kajian dia. Beliau mengajar hadis, mengajar muwatta. Beliau stop kajian dia di bulan Ramadan. Beliau tidak lagi kumpul sama para ulama, enggak. Beliau menghususkan Ramadan untuk bersama Al-Quranul Al Karim. Dan beliau membaca Al-Quran lewat mushaf. Antum sebagian membaca lewat HP. Usahakan kalau di rumah, bacalah lewat mushaf. Kalau di masjid kadang-kala Masya Allah. Orang di masjid sop pertama di depannya banyak Quran. Karena HP-nya baru jamaah. Dia baca Quran lewat HP. Masya Allah. Enggak. Ada kesucian mushaf. Enggak mungkin antum bisa bawa mushaf ke kamar mandi. Orang yang tidak suci enggak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau HP siapapun boleh menyentuhnya. Bahkan antum tinggal di kamar mandi, hp ketinggalan juga nggak ada masalah. Tapi mushaf nggak boleh. Maka antum lihat nih. Tahun ini antum mau kayak apa? Itu terserah antum. Kita perlu punya program untuk tahun ini. Sufyan ats-Tsauri, "Idza dakhala Ramadan, taraka jami'al ubbad wa aqbala ala qiraatil Qur'an." Sufyan ats-Tsauri sama mereka. Kalau masuk bulan Ramadan dia tinggalkan ibadah-ibadah yang lain, ya ahli-ahli ibadah yang lain dia tinggalkan. Ana mau baca Qur'an Ustaz. Maka mulai ini kita persiapkan. Mau berapa kali kita hatam. Terserah. Imam Syafi'i. Allah waktu. Anak kala baca Imam Syafi'i agak. Rabi' bin Sulaiman menceritakan. Karena Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau masuk bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran. Sittina khutmah. 60 kali hatam. Ustaz. Kan tidak sesuai dengan sunnah Ustaz. Anak ngaji katanya sunnahnya paling cepat berapa hari? Tiga hari. Ini Imam Syafi'i tidak sesuai dengan sunnah. Ibnu Rajab Al-Hambali berusaha untuk memberikan alasan. Kenapa sebagian ulama itu kok bisa seakan-akan menyelisihi sunnah. Mereka menghatamkan Quran kurang dari tiga hari. Bahkan sehari bisa dua kali. Dia jelaskan. Yang tidak boleh itu adalah rutinitas menghatamkan Quran di bawah tiga hari. Tapi kalau orang ini dalam musim-musim kebaikan di bulan Ramadan, sepuluh hari terakhir, kemudian ketika dia berada di Mekah, dia memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, itu nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau kita lihat mereka itu bukan target. Tapi cuma membaca. Kayak orang nggak ada kerjaan ya. Antum nggak ada kerjaan. Baca kitab ini. Syarah kita betul Tauhid punya Ustaz Yazid. Antum baca dari pagi sampai malam tahu-tahu hatam. Antum dikatakan, antum gimana hatam antum? Iya, anak nggak tahu, anak baca aja. Satu lembar, dua lembar, tiga, sampai selesai. Begitu pula orang yang membaca Al-Quranul Karim. Allah kasih barokah. Dia duduk, dia buka. Tahu-tahu sampai juz ke sepuluh Itu karena orang biasa baca Quran. Kalau antum, Masya Allah. Doa anak mungkin salah. Bukan antum kita nih. Kalau buka Quran, dapat tiga lembar kita lihat jusnya kemana ya kok. Kok belum sampai-sampai jusnya. Kita kan mentargetkan. Nggak boleh kalau antum mentargetkan sehari anak mau hatam satu kali enggak. Tapi kalau antum antum buka sudah Qurannya, Ustaz, anak alhamdulillah anak itikaf. Anak itikaf di masjid 10 hari terakhir, ya anak nggak ada kerjaan. Anak habis maghrib, anak baca Quran, nunggu isya, habis isya salat terawih, anak baca Quran lagi, tahu-tahu pas mau sahur, anak sudah selesai Ustaz. Boleh apa nggak boleh? Nggak ada masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau antum mentargetkan kadang-kadang bacanya salah-salah. Karena ya kepingin cepat selesai. Apalagi kalau setoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jus berapa antum sudah? Alhamdulillah, anani hari kedua sudah jus 20. Masya Allah. Benar antum. Ah. Dia akhirnya termotivasi untuk besok laporan. Antum juz berapa? Alhamdulillah, anda sudah juz ke-29. Tapi mulai dari juz 30 bacanya. Allah Akhirnya mau gaya-gayaan aja jamaah. Maka ini bermasalah enggak? Antum bismillah antum baca. Dengan setiap huruf antum dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. Dengan setiap ayat antum dapat onta yang gemuk. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu paling nggak suka melihat orang nganggur. Istilahnya seorang mukmin itu nggak boleh nganggur. Dia kalau nggak ada nggak ada pekerjaan dunia, yang kerjakan kerjaan akhirat lah. kadang kala kau aku nganggur Ustaz. Ya bisa, kau ke masjid al musyawarah, kau sapu. Aduh, capek lah Kau nggak ada kerjaan. Maka seorang muslim waktunya itu untuk bekerja. Apapun kan nggak harus menghasilkan duit. Salah satunya dengan membaca al quran Karim. Ulama-ulama yang lainnya kalau baca Quran, masya Allah jangan ditanya. Itu kalau berkaitan dengan Quran. Kita lihat, akankah kita lebih baik dari tahun kemarin? Antum persiapkan. Yang kedua dalam urusan qiyamul lail. sholat malam. Allah menyebutkan penghuni surga itu di surat Al-Furqan ayat 64 Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, salah satunya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang bermalam dalam kondisi sujud dan berdiri. Jadi bermalam itu dalam kondisi dia sujud. Memohon kepada Allah, berdiri membaca Al-Qur'anul Karim membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat, itu orang-orang yang akan menghuni surga. Dan di surat Az-Zariyat ayat 17-18, Allah menyebutkan tentang penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau di malam hari sedikit tidurnya. Allah malu kita jemaah. Tadi kita bahas di Masjid Salman Al-Farisi bahwasanya dunia ini tempat beramal bukan tempat istirahat. Antum kalau mau santai bukan di sini. Ada tempat santai. Rest area itu sudah Allah tentukan. Kita tadi sebutkan beberapa rest area. Siapa yang menyebutkan lima rest area? Ya. Ketika mati, ketika mati dan dia beriman. Kalau nggak beriman bukan rest area. Ya. Yang kedua, ketika diperlihatkan surga di dalam kuburnya setelah pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia istirahat di situ. Yang keempat, ketika dia melewati sirat dan berhasil. Dan yang kelima, ketika dia menginjakkan kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Allah menceritakan kita di dunia jangan digunakan hanya untuk tidur saja. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur kerjanya istighfar. Ya kita lihat mampu nggak? Alhamdulillah jamaah eh, godaan waktu sahur itu semakin banyak. Khususnya godaan televisi. Waktu sahur itu malah ada acara sahur bareng. Ya. Jadi orang-orang itu nonton ketika sahur. Sambil sahur itu dia nonton. Padahal seharusnya sampai sahur, sambil sahur itu dia beristighfar. Seorang ibu yang menyiapkan sahur, suaminya masih tidur, dia goreng dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau bisa dia sambil sholat malam ketika itu. Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan lam ajid syai'an minal ibadah asyad min salat min salat fi jawfil Aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih dahsyat daripada salat tengah malam. Bahkan Nabi berpesan kepada uh, malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Kau kalau cari kehormatan bukan dengan jabatan. Antum lihat ya, Ma. ada orang-orang yang tidak jadi pejabat. Tapi dia lebih dihormati orang daripada pejabat. Abdullah bin Mubarak pernah datang kalau nggak salah ke ke Irak, ke Baghdad. Ibunya Harun ar rashid dengar suara rame di pinggir jalan. Rame pinggir jalan. Ada apa kata dia? Maka dia melongok dari istananya. Kata dia, ada apa ini kata dia? Oh, enggak. Ada alim ulama yang datang. Kalau nggak salah waktu itu Abdullah bin Mubarak. Apa kata dia? Ini yang namanya kerajaan. Bukan kerajaan anakku Harun al-Rashid. Yang orang-orang jadi menghormati dia karena kekuasaan dia. Karena kekuatan dia. Kalau ini orang-orang tunduk kepada Abdullah bin Mubarak karena apa? Karena ilmunya. Maka antum kalau mau cari kehormatan bangun mau. Allah akan angkat derajat. wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan seorang muslim kalau kehormatannya salat malam dan kemuliaan dia adalah dengan tidak minta-minta sama orang. Mukmin itu berusaha untuk makan dari hasil kerja dia. Tidak minta-minta. Bagaimana dengan orang tua yang makan dari pemberian anaknya? Gak ada masalah. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil kerja bapak. Nabi SAW mengatakan khairu ma yakuluruhu rajul min kasbiyadi. baik baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah yang dari hasil kerjaannya dia. Wa anna waladahu min kasbiyadi. Sesungguhnya anak dia itulah hasil karya orang tuanya. Sehingga kalau ada orang tua makan dari anaknya jangan malu. Karena anaknya itu adalah hasil kerjanya. Kembali kepada qiyamul lain. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya Abu Utsman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah tujuh malam. Fakana huwa wa mra'atuhu wa khadimu. Abu Hurairah itu setiap malam dia bersama istrinya dan bersama pembantunya. Yaqsimuna al-lail salasa. Malam hari itu dibagi tiga. Yusalli hadza tsumma yuqidu hadza. Jadi malam hari dibagi tiga, orang pertama sholat. Selesai sholat, sepertiga malam dia sholat, dia bangunkan yang kedua. Yang kedua bangun, sholat. Nanti ketika dia sepertiga sudah sholat, dia bangunkan yang tiga. Inilah rumah akan menjadi penuh dengan cahaya. Tatkala kita menerangi rumah kita dengan sholat malam jam, Yang gak bisa sholat malam ya sholat duha lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan kami ad untuk jadi imam di bulan Ramadan. Dua orang imam. Fakan al-qari' yaqra'u bil mi'in. Tuh yang jadi imam baca satu rakaat ya ya dengan ratusan ayat tuh hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kita itu karena panjangnya salat, kita itu bersandar ke tongkat. Bayangkan. Ustaz, kenapa imamnya salatnya panjang-panjang? Bahkan disebutkan dalam riwayat Baihaqi ini, kita hampir tidak pulang dari masjid kecuali subuh itu sudah mau terbit. Inilah bedanya salat wajib sama salat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus perhatian sama makmum. Karena ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya makmum ikut imam. Jangan ini imamnya panjang banget ini, besok ganti. Insya Allah. Ketika tidak bisa diganti, oh enggak, enggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, anak pindah masjid aja. Oh enggak ketika sholat sunnah ini kau boleh duduk. Kau capek duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, nggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun. Tapi berdiri dalam sholat eh, wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah dimarahin sama Rasulullah SAW. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar. Ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini. Kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita tuh pulang dari masjid, dari sholat terawih. Pulang pembantu itu ribut nyiapkan nyiapkan sahur. Karena subuh sudah mau terbit. Kita sekarang pulang terawih jam berapa? kita masih bisa makan lima kali makan. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah, tapi Ana bersyukur kepada Allah. Sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat khususnya di kampung itu ya. Imam semakin cepat semakin dicintai sama. Nah semakin dicintai. Lebih panjang sedikit mereka sudah membandingkan enakan yang kemarin. Kemarin itu anak sampai rumah setengah delapan sudah sampai rumah. <laughs> Allah Abu Usman anak dicerita cerita, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi. Ya Umar tetap memperhatikan rakyat. Kalau imam itu bacaannya cepat, disuruh baca 30 ayat. Kalau imam itu pertengahan bacaannya kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya. Kalau pertengahan disuruh baca e, uh, 25. Tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya, lama bacaannya, maka disuruh baca 20 ayat sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya mengalami lah perubahan di situ. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam. Satu rakaat itu Anas bin Malik yang cerita. Aku berdiri jadi makmumnya Nabi Alaihi wassalam. Allahu Akbar. Setelah amin. Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalika. Katanya Anas mungkin berhenti ketika ayat ke-100. Sampai ayat 100 nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah apa akhir ayat surat Al-Baqarah? Amanah Rasulullah sampai terakhir itu. La yukallifullah nafsan usaha. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut. Disebutkan lanjut An-Nisa. Kemudian lanjut Ali Imran. Empat juz satu rokaat. Makanya kita perlu nyoba. Perlu nyoba. Atau perlu nggak nyoba nyoba. Antum bilang sama imamnya, Pak Imam, masa kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah. Ya Bismillah. Imamnya ruku, jamaahnya kayaknya udah nggak ada cuma. <laughs> Allahu Akbar taala, Anak-anak nggak kebayang nih. Eh. Makanya di sini antum antum lihat kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kaki. Mintu qiyam karena berdirinya beliau itu panjang. Kira-kira berapa jam? 4 jam. 4 jus. Kalau kita bicara satu jus orang baca cepat setengah jam. Empat jus berarti dua jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya, ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu. Di sepuluh hari terakhir, Masya Allah. Anak itu kadang kala sholat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita sholat. Ada yang sholat maju mundur jemaah. Brr. Hmm. Hur, hmm, mau jatuh. Tidur kan dia jemaah. Karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah. Ada yang masya Allah rukuknya panjang imam, Ada yang rukuk sampai nyungsep apa nyungsep dia. Allah Akbar. Dan ada sebagian yang sholat, Anda lihat sendiri sholat, sujud, gak bangun lagi. Sampai imamnya Assalamualaikum. Akhirnya dibangun. Ini sudah Assalamualaikum. Ya terus terang, orang yang tidak terbiasa itu berat. Namun perlu dibiasakan. Mulai kapan? Ya tahun ini kita berusaha. Untuk jadi lebih baik. Minta sama imamnya. Ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu saat umpamanya masjid ini tahun lalu Alhamdulillah kita baca satu juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik. Karena nggak ada hitungan sehari satu juz, sehari dua juz nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus, ya mungkin uh, bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya, lelah boleh duduk. Boleh duduk. Bawa kursi, bawa kursi nggak apa-apa kok. Untuk sholat sunnah anda sampai. Jangan seperti se uh, sebagian orang. Sebagian orang di Masjidil Haram itu anak-anak muda khususnya. Kalau itikaf, jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol. Ngobrol lama sama sahibnya. Pas imamnya mau ruku, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. <laughs> ini ini banyak. Seharusnya iya dia mungkin capek ya. Dia capek. Seharusnya dia ya sudah sholat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau ruku, dia berdiri. Supaya dia ruku dalam kondisi berdiri dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau udah sakit, beliau sholat malamnya duduk. Karena beliau bacaannya panjang. Setelah beliau itu mau ruku, baru baru beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ruku sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dia menjelaskan bagaimana tingkatan as-salafus saleh dalam qiyamul lain Ada tujuh tingkatan beliau sebutkan. Yang pertama, ada yang sholat malam penuh dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi dia sholat terawih, ya udah. Dia sholat terus dan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Allahu Akbar jemaah. Anak nggak kebayang. Kita kadang kala sholat tujuh rakaat, delapan rakaat itu sudah kepingin ke toilet. Kepingin ke kamar mandi. Kenapa? Karena memang kita makannya, minumnya banyak. Ketika berbuka. Akhirnya mau nggak mau sedikit-sedikit kamar mandi, sedikit-sedikit ke toilet seperti itu. Yang kedua, mereka menghidupkan setengah malam. Antum bagi malam itu separuhnya mereka hidupkan. Yang ketiga, mereka menghidupkan sepertiga malam akhir. Ini sesuai dengan hadis Nabi Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ahabbu salati ila Allah azza wa jalla salatu Dawud." Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Karena yanamu nisfal lail. Dia tidur setengah malam. Wa yaqumu dan dia bangun sepertiga malamnya wayana musudusahu dan dia tidur di seperenam terakhir. Itu sholatnya Nabi Daud alaihi tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, keempat kanu yakumuna sudusal lail. Mereka menghidupkan seperenamnya saja. Atau seperlimanya saja. Yang kelima, mereka menghidupkan malam ya tidak beraturan. Pokoknya kalau bangun sholat, ngantuk tidur. Kan ada orang, aduh capek tidur. Dia bangun, dia ambil lutut lagi, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia tidur lagi. Ada yang modelnya seperti itu, menghidupkan malamnya. Yang keenam, mereka sholat empat rokaat atau dua rokaat saja. Dan yang ketujuh, mereka menghidupkan antara bainal isya'ain. Dia banyak sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya. Sambil nunggu sholat isya, dia sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Nanti di akhir malam dia, habis sholat isya dia tidur. Di akhir malam dia sholat witir saja. Itu tingkatan yang yang terakhir yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Dan tingkatan yang terakhir ini ya paling enggak buat orang yang memang enggak mampu jemaah. Antum ada orang-orang yang enggak bisa sholat malam. Ustaz anak ini susah bangun malam. Ya udah, kalau antara maghrib isya kau sholat sunnah nggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat 12 rokat antara maghrib dan isya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Bahkan disebut sholatul awabin namun hadisnya itu lemah. Akan tetapi tidak membuat sholat sunnah di antara maghrib dan isya tidak boleh. Enggak. Itu waktu sholat nggak apa-apa. Kok jadi sholat sunnah mutlak di situ sambil menunggu sholat isya. Jamaah. Sampai jam berapa gitu? Sampai jam berapa? Masya Allah. Baik. Apa saja hal-hal yang membantu kita untuk sholat malam? Perlu nih kita kiat-kiat hal itu. Abu Hamid Al-Ghazali Imam Ghazali rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa kiat agar orang bisa sholat malam. Ada empat yang zahir, ada empat yang tersembunyi. Beliau Ada pun empat yang zahir. Yang pertama, jangan banyak makan dan banyak minum. Kalau antum kepingin bangun malam, jangan banyak makan dan jangan banyak minum. Karena kalau antum banyak makan minum, ya mau nggak mau berat mau bangun. Berat kalau orang banyak makan dan minum. Untuk Ramadan khususnya, ya sudah, jangan banyak makan dan minum. Secukupnya. Yang kedua, jangan memforsir dirinya di siang hari. Orang kadang-kadang kalau capek di siang hari dengan kerjaan ya, main bola, main ini itu, malam capek dia. Hanya susah untuk bangun malam. Yang ketiga, hendaklah tidur siang. Kailulah. Nabi SAW mengatakan, Tilu faina syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi antum jangan jadi syaitan Usahakan tidur siang. Betul sama. Ini perintah Nabi SAW. Sempatkan. Tidur itu nggak harus banyak. Cukup antum 15 menit tidur. 20 menit tidur, Masya Allah. Yang penting tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya, nyenyaknya. Antum tidur siang, mau sebelum zuhur boleh, mau setelah zuhur boleh. Atau Ustaz, ana, ya Allah, ana baru pulang kerja habis asar Ustaz. Boleh nggak tidur habis asar? Nggak ada masalah. Walaupun yang lebih utama sebelum zuhur. Kalau setelah asar ini ada sebuah hadis yang lemah sekali yang mengatakan man nama ba'dal asri ukhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah barang siapa yang tidur setelah asar maka akalnya akan hilang maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri tapi hadis ini dhaif maka nggak ada masalah untuk tidur setelah asar yang penting siang usahakan tidur untuk malam hari yang jadi masalah orang-orang ini ketika bulan Ramadan tidurnya mulai habis subuh Sampai zuhur. Bukan qailulah itu jemaah Habis zuhur Masya Allah. Ustaz. Daripada anak ngomongin orang Ustaz. Asan anak tidur Ustaz. Ya kalau perbandingannya antara berbuat dosa dengan tidur, maka lebih baik mana? Lebih baik tidur. Tapi kalau perbandingannya daripada tidur, lebih baik baca Quran. Maka kau salah membuat perbandingan. Ini bulan beramal, bulan dibukanya pintu surga, kau malah gunakan untuk tidur. Tidur siang, gunakan untuk tidur siang. Kemudian yang keempat, jangan sampai banyak dosa di siang hari. Maka malam harinya kau tidak bisa bangun malam. Ada salah seorang ulama yang mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 40 hari nggak bisa bangun malam. Maka kalau ada orang merasa berat sholat malam, mungkin ada dosa yang memberatkan kau. Maka berusaha untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan bisa bangun malam. Adapun sebab-sebab yang berurusan dengan hati. Yang pertama disebutkan oleh beliau, bersihnya hati dari hasad dan dengki kepada umat Islam. Bersihnya dari wa'anil bid'ah wa'an fudulid dunya. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dari urusan dunia yang sebenarnya kau tidak perlu. Memperbanyak urusan dunia, akhirnya hatimu jadi berat untuk akhir. Ada orang yang sebelum tidur, apa yang dia pikirkan? Dunianya. Dia sebelum tidur tidak berpikir, nanti aku mau bangun malam. Bukan. Dia hanya dalam benaknya besok aku mau ke tempat ini, besok mau ke tempat ini, besok ke tempat ini. Jangan, kau kalau bisa sebelum tidur, aku insya Allah mau sholat malam. Bersihkan hati kita Jangan menyimpan dendam kepada umat Islam. Jangan. Yang kedua, rasa takut kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Orang kalau panjang angan-angannya sulit bangun malam. Kenapa? Nantilah aku kalau umur 40 tahun insya Allah aku akan dawamkan sholat malam. Karena dia punya angan-angan. Tapi ketika dia angan-angannya pendek mengatakan ya Allah wallahu alamnya. Mungkin Anak akan mati besok. Anak lihat fulan, Masya Allah, kemarin masih duduk sama anak. Hari ini sudah dikubur. Tabrakan mati. Ada yang satu bus mati. Maka membuat kita jadi tidak terlalu panjang angan-angan kita. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam. Perlu belajar kita. Apa sih keutamaan sholat malam sehingga antum termotivasi untuk sholat malam. Yang keempat, dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Dan ingat kekuatan cinta itu, kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja. Antum lihat seorang ibu, dia gendong anaknya tengah malam, anaknya yang menangis. Dia gendong, di kamarnya masih menangis, dia keluar. Masih menangis lagi, dia keluar rumah. Dia lihat rembulan setelah anaknya diam. Dia bawa masuk, nangis lagi dia gendong. Apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jamaah tidak tidur? Cinta yang mendorong dia kepada anak. Bagaimana apabila cinta itu kepada Allah Jalla Jalla. Ketika antum bangun melihat ya Allah. Nih kau yang ngasih tangan sama aku ya Allah. Kau yang ngasih wajah sama aku ya Allah. Dilihat istrinya, kau yang ngasih istri sama aku ya Allah. Dilihat anak-anaknya, ya Allah, kau yang ngasih anak-anak itu kepadaku, ya Allah. Sehingga tumbuh cinta kepada Allah dan kita sholat malam dalam kondisi penuh dengan kecintaan kepada sang pencipta. Itu berkaitan dengan kiat-kiat sholat malam. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan kondisi eh, salafus soleh dalam urusan berbagi. Kita kan tahu di bulan Ramadan banyak orang bayar zakat, banyak orang zakat fitrah, banyak orang nasi berbuka, orang yang puasa enam. Tahun ini kita harus lebih dari tahun kemarin insya Allah. Jangan tetap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kana dana. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dermawan itu tidak harus kaya. Kalau berbicara dermawan, antum jangan menoleh fulan. Oh ini fulan banyak duitnya tapi jarang sedekah. Nggak perlu antum ngomongin orang. Antum ngomongin diri antum. Antum udah dermawan belum? Ustaz, anak nggak banyak duit. Rasulullah SAW di rumahnya kadangkala nggak ada makanan. Hanya air yang di rumah. Kadangkala hanya ada satu butir kurma. Itu pun diberikan ke oleh Nabi SAW. Maka kalau kita bicara dermawan, tidak bicara kekayaan tapi berbicara kekayaan hati. Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan harta. Kalau dia punya harta dia bagi-bagi. Wa kana ajwat ma yakun fi syahri Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu adalah pada bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansarif. Jibril itu tiap bulan Ramadan datang menjumpai Nabi alaihissalatu wasallam untuk mudarasa Al-Quranul Karim bersama beliau setiap tahun. Sampai selesai Ramadan. Fayarif alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Al-Qur'an. Nabi membacakan Al-Qur'an kepada Jibril. Jibril menyimak bacaan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza Jibril, Nabi kalau sedang berjumpa dengan Jibril, Allahu akbar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minal rihil mursal. Beliau kalau sudah berjumpa dengan Jibril, beliau kalau sudah membaca Al-Quran Al-Karim, beliau semakin dermawan. Bahkan beliau itu lebih dermawan dalam harta, dalam berbagai harta daripada angin yang ditiupkan. Kalau angin yang ditiupkan ke sini, semuanya akan dapat. Yang kaya, yang miskin, yang janda, yang sudah, yang nggak janda, itu akan dapat kebaikan yang Rasulullah SAW miliki biasanya. Maka coba kita lihat. Bagaimana kita di bulan Ramadhan? Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu lirajuli az-ziyada bil jud fi syahri Ramadhan." Kata Imam Syafi'i, aku cinta kalau orang itu di bulan Ramadan tambah banyak dia berbagi. Kenapa? Iktidaan di Rasulullah SAW. Mencontoh Rasulullah SAW. Maka kau contoh nanti. Apa yang kau miliki? Oh simpan duitmu di bulan Syaban. Oke okay, Ustaz, anak bulan Syaban ini anak simpan. Baik, Ramadan kau keluarkan. Nanti gimana dengan Syawal Allah kasih ganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan Allah akan kasih ganti. Pasti ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia itu biasanya tidak berbuka kecuali dengan orang miskin. Jadi dia kalau berbuka dia ngundang orang miskin. Dia Diajak makan sama radhiyallahu taala anhu. Kemudian eh, yang keempat mengurangi makan di bulan Ramadan. Karena ibu-ibu biasanya sebelum Ramadan yang dia persiapkan apa? Menu Ramadan. 30 hari suaminya ngomong, istriku aku ingin tiap hari Berbuka makanannya berbeda. Insya Akhirnya Ramadan jadi bulan wisata kuliner. Dan terbukti antum lihat yang namanya yang jualan takjil di pinggir jalan itu ramai. Padahal seharusnya kau mengurangi makan. Ibrahim bin Abi Ayyub dia menceritakan gurunya Muhammad bin Amr al ya ya'kulu fi syahri Ramadan aklatain. Dia kalau masuk bulan Ramadan makan cuma dua kali. Artinya makannya itu hanya ketika berbuka dan ketika sahur. Antum lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di Indonesia banyak kurma kan, masya Allah. Ada yang kurma muda, ada yang kurma ajwa, uh, macam-macam kurma di Indonesia. Bahkan pohon kurma sudah mulai ditanam. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbuka. Nabi itu kadang-kala beliau berbuka pakai kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma kering. Nggak ada kurma kering, minum air. Sahurnya apa? Sahurnya juga minum air, Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sering beliau itu bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, cuma air. Ya sudah, aku puasa hari ini. Nanti ketika berbuka, ada makanan? Nggak ada makanan. Cuma ada air. Kita masya Allah, kita sunnah memang. Pertama, kurma muda. Habis kurma muda, kurma tua. Habis kurma tua, minum air. Alhamdulillah. Habis itu, mana nasinya? Alhamdulillah Ustaz, Anda mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang mana jemaah? Jadi dia, ya, terbukti orang-orang di bulan Ramadan, akhirnya males mau sholat terawih. Males mau sholat terawih. Enggak Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Ana e, kalau berbuka benar kurma Ustaz. Sama minum air selesai. Supaya terawihnya bisa bagus. Baik. Makannya kapan? Habis terawih. Makan besar akhirnya nggak bisa bangun malam dia. Karena kerjanya cuma makan Jam. Maka kita bikin tahun ini. Antum selesai Ramadan, eh, antum sekarang nih sepekan sebelum Ramadan timbang. Antum tulis berapa beratnya. Nanti malam Idul Fitri antum timbang. Berapa berat antum? Kalau antum bertambah gemuk, insya Allah sukses. Sukses makannya maksudnya, bukan sukses Ramadannya. Sukses orang-orang masya Allah. Tapi kalau antum tambah kurus, kenapa kok dokter nyuruh orang yang mau diet suruh puasa? Karena supaya turun berat tubuhnya. Antum puasa tambah gemuk. Berarti ada yang salah, jamaah. Ada yang salah. Maka tolong diperbaiki. Jadi harapannya tahun ini itu lebih baik. Di sini disebutkan Abu Abbas. Abu Abbas Hashim bin Qasim mengatakan kuntu indal muhtadi ashiyatan fi Ramadan. Fakumtu li ansari. Aku pernah habis isya tuh di tempatnya eh, tempatnya Al-Muhtadi Ketika aku mau pergi, dia ngomong, tunggu dulu sini, makan dulu. Fajalas, dia duduk, fasol labina, dia sholat bersama kita, lalu dipanggil makanannya. Ternyata makanannya itu satu nampan, isinya roti, ada garam dan ada minyak zait, minyak. Untuk dicelup sama roti dan ada cuka. Katakan, ayo makan, makan. Saat tuh. Aku makan, tapi aku makannya ya nunggu masakan keluar gitu. Kan orang kalau dikasih makanan ringan kan dia berpikir ntar lagi keluar nih kambingnya nih. Ntar lagi keluar masakannya. Dia makan pelan-pelan. Yang tuan rumah bingung. Kenapa kau makannya sedikit-sedikit? Kau kan puasa kata dia. Iya, kau puasa. Kau makan. Banyakin makannya, nggak ada makanan lain, cuma ini makanannya. Jangan nunggu. Dia pikir ada yang mau keluar lagi, nggak ada, cuma ini makanan. jadi antum rasakan ketika antum bulan Ramadan, subhanallah Antum coba nih. Antum coba sahur dengan tiga butir kurma. Kalau kurmanya yang besar-besar. Kalau kurmanya yang kecil-kecil yang tujuh lah. Kalau ajwa tuh kecil-kecil. Antum sahur tujuh, minum air. Dan antum merasakan bagaimana tubuh hantu. Sampai berbuka. Berbuka juga makan kurma dan minum air lalu antum sholat terawih. Antum merasakan Di situ antum sadar kalau antum diciptakan bukan untuk makan. Aku tidak makan banyak, aku nggak apa-apa Aku tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan. Alhamdulillah sehat, nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua bulan cuma makan kurma dan minum air. Dua bulan. Antum coba jangan dua bulan. Anggap tiga hari pertama. Karena tiga hari pertama itu ujian terberat orang yang puasa. Orang awal puasa, Masya Allah. Lemus bawaannya. Keluar rumah, lihat orang jualan, Masya Allah. Beli. Dia bawa ke rumah itu satu kresek tuh. Aku mau berbuka ini. Ketika dia makan cukup. Awal makanan masuk selesai sudah. Hanya fitnah mata yang menggoda kita. Maka coba bagaimana kita hidup sehat seperti Rasulullah SAW berpuasa seperti Nabi Muhammad SAW dan ingat sepuluh hari terakhir ada iktikaf. Sepuluh hari terakhir ini godaannya besar sekali. Karena sepuluh hari terakhir yang ramai itu mall. Yang rame itu pasar. Yang hidup di rumah itu kompor. Lihat ibu-ibu 10 hari terakhir siap-siap buat apa? Bikin kue, bikin ini. Belum selesai Pak, Ramadannya belum selesai. Dan ibu-ibu ngomong sama suaminya, tahun ini mas, aku nggak akan bikin kue. Kata Ustadz supaya 10 hari terakhir fokus ibadah. Ya nggak apa-apa, beli kue. 10 hari terakhir Kenapa harus sibuk bikin makanan jamaah? Sedangkan di situ ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita tidak dapat tuh malam jamaah kita kehilangan keberuntungan yang sangat besar sekali. Hadza wallahu a'lam Maka apa yang disampaikan semoga bisa membuat kita menimbang-nimbang diri kita. Introspeksi diri kita apakah kita sudah seperti itu. Kalau belum, ya dikejar. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Masya Allah. Jangan banyak-banyak dulu lah, untuk pegang. Ntar kalau sudah habis ini. Ini ada pertanyaan, apakah boleh setelah sholat terawih disambung sholat tahajud? Iya, nggak ada masalah. Yang penting witirnya cuma sekali. Karena nggak boleh witir dua kali. Kau witir sekali. Kalau kau umpamanya tidak ingin witir sama imam, ya kau tetap sholat bersama imam. Ketika imamnya assalamualaikum, kau berdiri. Jadi sholatnya genap. Seperti orang yang masbuk. Kadangkala masuk masjid, ternyata sholat sudah dapat empat rokaat. Engkau baru dapat satu rokaat umpamanya. Ketika imamnya witir, orang paling senang ikut imam witir. Insya Allah, Alhamdulillah. Padahal dia baru sholat berapa? Masuk masjid, imamnya sudah yang ke-8 rokaat Dia mengatakan alhamdulillah. Tambah 3 rokaat sudah assalamualaikum dia. Oh, sholat terawih, Alhamdulillah, di masjid dapat sholat terawih? Berapa? Ya, imamnya 11 sih. Kau 3 rokaat dia. <laughs> Karena dia dapat yang terakhir doang. Seharusnya ketika imam salam, ya udah kau nambah. Nggak ada masalah. Imamnya assalamualaikum, kau berdiri, menjadikan itu sholat genap dan tidak ganjil. Intinya di satu malam tidak boleh ada dua kali witir. Hadza wallahu a'lam Nah. Nah, apakah ada riwayat tentang pola makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau makan besar setelah maghrib atau setelah selesai terawih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak mengharamkan kenikmatan dunia tidak. Tapi beliau tidak berlebih-lebihan. Ya kalau yang ada beliau akan makan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Intinya dalam makan ini, antum mau makan sebelum maghrib, tapi kalau ceritanya Rasulullah SAW itu, kalau mau sholat, beliau berbukanya rutop, kurma, atau air. Setelah itu beliau berangkat sholat. Kalau mau di rumah ada makanan, tafadhol, tapi jangan berlebih-lebihan dalam makanan. Nabi memberikan sebuah aturan kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Silahkan kau makan, silahkan kau minum, silahkan kau berpakaian, silahkan engkau bersedekah tanpa sombong dan tanpa berlebih-lebihan. Soalnya orang kalau puasa itu makannya seakan-akan menggantikan makan siang. Dia hitung Aku biasanya makan jam Mama jam 9 dia makan. Jam 12 habis asar. Itu dia ganti di malam hari. Iya berarti kau nggak puasa. Karena tujuan ya bukan nggak puasa ya, artinya dia makannya itu seperti makan ketika tidak berpuasa dia. Maka kalau mau makan malam tafadhol, jangan berlebih-lebihan. Intinya jangan berlebih-lebihan, cukuplah paling tidak. Maka kau mau makan kurma aja silahkan. Rasulullah SAW dua bulan makan kurma dan hanya minum air sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mana seorang istri itikaf di masjid atau di rumah saja? Melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mengingat kami pengantin baru, Ustaz. Jamaah menikah di dalam Islam itu boleh sepanjang tahun. Tapi usahakan jangan nikah ketika bulan Syakban. Boleh, boleh. Anda lihat banyak orang nikah bulan Syakban. nggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan bulan Ramadan. Oke, kalau pengantin baru ini siang hari kalau bisa suaminya iktikaf di masjid. <laughs> Siang hari iktikaf di masjid. Karena godaan pengantin baru berat. Jangan itu. Pengantin lama aja ketika Ramadan itu digoda. Ujiannya itu di situ. Istrimu Masya Allah. Istrinya dia halal. Tapi di siang hari nggak boleh disentuh. nggak boleh digaul. Maka itu ujian. Bagaimana dengan perempuan ini? Dia baik iktikaf di masjid. Ya kalau iktikaf di masjid. Kalau kau ingin iktikaf berdua sama suamimu nggak apa-apa. Berkaitan dengan pengantin baru, ya, nggak ada masalah. Kita sedang mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan sholat, bukan dengan yang lainnya. Ketika kau di rumah, makanya orang-orang yang iktikaf itu kan nggak boleh pulang. Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil, mas fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian dalam kondisi itikaf di masjid. Jadi itikaf di masjid habis tawe pulang. Ketemu sama istrinya sebentar, balik lagi masjid. Itikaf nggak kayak gitu, nggak boleh orang itikaf. Dan dulu istrikafnya para wanita di masjid itu pakai tenda-tenda jemaah. Jadi di Masjid Nabawi itu ada ada tenda-tenda kecil ya di situ para istri Nabi beriktikaf Rasulullah taala anhunna dan pernah suatu hari Nabi bikin tenda di masjid lalu dia lihat ada banyak tenda-tenda kecil di sebelah tenda beliau ini tendanya siapa nih tendanya Aisyah tendanya Zainab, tendanya pulang. Oh, kata Nabi. Kalian ingin kebaikan, kata dia. Dengan cara kayak gini, akhirnya Nabi tidak itikaf. Karena ada niat untuk dekat sama Nabi mereka. Bukan untuk itikaf yang sebenarnya. Akhirnya Nabi tidak itikaf pada waktu itu. Dan diganti di bulan syawal pada waktu itu oleh Nabi SAW. Ustaz saya mau nanya, sekarang ini saya sudah punya anak dua. Dan suami saya pengen nambah lagi. Cuma saya bilang ke suami, boleh nambah tapi kalau dia berhenti main game. Boleh nggak Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Iya ya kadangkala anak anak nggak paham ya ada orang yang memang terfitnah dengan game anak dari kecil nggak suka game tapi anak punya sepupu seneng banget sama game ada orang-orang tua anak lihat di airport ya itu main game ya Allah pada udah putih semua dia itu fitnah terus bagaimana nih yang pertama seorang istri Suaminya berhenti main game, tidak main game, dia tetap harus nambah. Karena kebaikan anak itu bukan hanya untuk suami. Tapi kalau tujuan istri, anak usah kepingin suami anak main game supaya dia bisa didik anak-anak dengan benar. Kalau nambah anak, bapaknya main game ya. Masya Allah, bapaknya itu kadang kalah. Eh, anak-anak, eh ngaji tuh. Guru ngajinya udah datang. Insya Allah. Dia main game. <laughs> Anaknya disuruh ngaji. Allahu Akbar ya. Kalau itu yang ditakutkan dan andai kata, ini andai kata ke depan, bukan andai kata ke belakang. Nggak boleh kita ngomong andai kata untuk yang masa lalu. Andai kata dengan dia berbuat ini, suaminya bisa berhenti main game bagus. Tapi kalau dia mengatakan, ya kalau aku disuruh main game, berhenti kayaknya nggak bisa. Udahlah nggak usah nambah anak. Akhirnya kau tidak dapat kebaikan dua-duanya. Anak yang menjadi aset untuk akhirat, anak-anak yang bisa memperbanyak kebaikan orang tuanya, akhirnya kau nggak dapat. Hadza wallahu a'lam Sama ini, saya mau tanya. Bagaimana jika suami candu game? Semisal game COC. Anak-anak nggak tahu juga. Atau sejenisnya. Apa itu? Perang-perangan. Dan suami bilang, Daripada senang main perempuan, lebih baik main gym. Tapi saya tidak suka kalau suami main game karena kadang lupa lalai. Mohon pencerahannya Ustaz. Karena kebetulan suami hari ini hadir. Aduh. Mudah-mudahan gak ribut nanti pulang dari. Karena izin minum. Iya jemaah. Pernah Ibnul Jauzi ditanya. Tadi kita bahas tentang seorang yang dia eh, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang mubah lah. Dia santai untuk hal main-main untuk sesuatu yang mubah. Apa kata Ibnu Jauzi? Kau itu punya banyak kewajiban yang seharusnya Kau sibukkan dirimu dengan itu. Berkaitan dengan game, game ini melalaikan. Melalaikan terhadap kewajiban dia sebagai seorang bapak. Kewajiban dia sebagai seorang ibu kalau dia wanita. Dan kita lihat, ada wanita-wanita jangan game. Ada wanita-wanita yang terfitnah dengan HP-nya. Dia kalau sudah pegang HP ditanya, eh anakmu pulang kemana? Anakmu bulan kemana? Apa-apa? Dia tanya. Seakan-akan sudah ya masuk ke dalam gadget itu. Maka bagi semua yang suka game coba diganti ya. Kalau perbandingannya main game sama sama main wanita jelaslah. Tapi kalau main game sama kau berzikir, kau membaca sesuatu yang bermanfaat, ya. kau bermain sesuatu yang real umpamanya. Main game sama anak-anak nggak -anak, apa-apa main petak umpet sama anak-anak, main uh, badminton sama anak-anak, lempar-lemparan bola sama anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada empat hal yang permainan yang itu tidak masuk melalaikan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri. Yang kedua, melatih kudanya dia. Yang ketiga, dia latihan memanah. Dan yang keempat berenang. Iya kalau nggak tahu. Allah alam Tapi yang jelas itu ada permainan yang tidak melalaikan. Artinya orang tidak sampai candu di sana. Dia bermain sebentar lalu balik lagi. Tapi kalau game, masya Allah. Ada kerabat anak itu kalau main game di kamar mandi sampai dua jam. Jadi, oh, apa namanya? Nggak boleh ini game online cuma. Game online dia bikin. Nggak boleh habis baterainya. Anak nasihati antum kalau bisa nggak punya power bank. Power bank itu mendapat membuat antum semakin lalai. Tapi coba nggak ada power bank, selesai. Habis baterainya, alhamdulillah taruh. Tapi kalau punya power bank, masya Allah, terus antum akan bermain ya. Allahu wallahu a'lam Mudah-mudahan suaminya yang dengar, istrinya ingin kebaikan buat suaminya. Kadangkala memang suami ini dikasih nasihat istri, dia ngomong kau itu tahu apa. Begitu pula istri kalau dikasih nasihat suami, bang kau bukan ustadz bang. <laughs> Jadi masalah semuanya. Apa hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran al Karim? Ya. Berkaitan dengan wanita yang haid membaca Al-Quran Al-Karim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama melarang hal itu. Tapi ada pendapat Imam Malik yang membolehkan membaca Al-Quran Al-Karimnya kalau anda nggak salah. Ini membaca lewat HP. Membaca lewat HP. Kalau memegang Al-Quranul Karim, jumhur ulama dari imam yang empat, mereka melarang memegang Al-Quran Karim buat wanita yang haid. Tapi kalau HP itu bukan Al-Quran maka dia boleh insya Allah di antara pendapat ulama karena wanita ini ya kadangkala 40 hari dia kalau dilarang membaca Al-Quranul Karim bisa hilang hafalan dia. 40 hari dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Maka diperbolehkan insya Allah dia membaca Al-Quranul Karim. Hada wallahu a'lam Ustaz, kalau anak memilih mencicil hafalan Quran dan bukan menghatamkan Al-Quran saat Ramadan. Apa boleh? Kalau kita bicara boleh, boleh aja. Tapi seharusnya engkau mencicilnya itu 11 bulan kau mencicil. Artinya dari bulan Syawal ke bulan Syaban kau mencicil. Ketika bulan Ramadan kau di sini al Quran sambil menghatamkan Al-Quran. Itu yang lebih mulia insyaallah. Bagaimana hukum orang yang membaca Quran dengan tahsin dan tajwid yang belum benar? Dikarenakan ketidaktahuan. Subhanallah jemaah. Orang yang membaca Al-Quran ini ada dua. Kata Nabi SAW, Al-mahir fil Quran al-karim ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran al-karim, dia bersama para malaikat Allah. Kedudukan. Malaikat-malaikat. Utusan-utusan Allah yang mulia. Walladhi yatata'ta fi wa huwa syakun alaih lahu ajrun Adapun orang yang membaca Al-Qur'an Karim dalam kondisi dia uh, berat membaca membaca mamanya uh, za za zalikal kitabu la, la ada orang yang berat membaca Al-Qur'an Karim dia dapat dua pahala bayangkan dia berat tapi dia terus membaca dia dapat dua pahala adapun orang yang membaca dengan salah tanpa dia tahu Ya nggak ada masalah. Namun seorang muslim tadi akankah tetap seperti itu? Apa dia nggak ingin bacaannya lebih baik? Kadang kala dia baca guru les buat anaknya, ngajar matematika, dia bayar jutaan. Ketika guru ngaji, bayar berapa? Cukup Ustaz, 300 ribu Ustaz. Itu sudah banyak Ustaz. Ustaz itu nggak boleh lah banyak-banyak duit yang kadang seperti itu. Jadi kalau urusan agama diremehkan sama mereka. Padahal ini loh yang akan mengantarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan orang masih ada berbuat maksiat padahal setan dibelenggu? Nah, setan itu kerja 11 bulan ya. Ketika bulan Ramadan dia diperistirahatkan. Mungkin katakan cuti, dia nggak cuti, dia disiksa tuh setan. Orang kalau 11 bulan biasa berbuat dosa, apa perlu setan yang ngajak dia berbuat dosa? Nggak perlu, dia udah jadi setan dia. Betul Artinya ada orang, kita anggap gini. Ada si A. Suka ngajak anak, umpamanya main bola. Setiap sore dia ngajak anak main bola. Lalu sampai tiga bulan ya, Anas terus main bola sama dia. Dapat tiga bulan, dia keluar kota. Apakah dengan dia pergi, anak tidak main bola? Anak akan main bola karena sudah biasa main bola. Nggak ada pulan pun ngajak, anak pergi sendiri. Setan pun godain kita kayak gitu. Dia godain kita selama 11 bulan. Setelah itu ditinggal antum, fadol antum kerjakan sendiri sudah. Anak dia udah biasa ngerjakan itu. Akhirnya jadi nafsu. Disinilah yang dikatakan. Pintu neraka ditutup. Tapi ada setan di belenggu. Tapi ada orang yang maksa masuk neraka. Dengan dosa-dosa. Karena nafsu dia masih ada bersama dia. Dan dalam uh, penjelasan para ulama yang di belenggu itu bukan semua setan. Tapi pentolan-pentolannya. Bos-bosnya yang belenggu. Anak buahnya tetap aja jalan dia jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara meyakinkan teman perempuan Ana bahwa Ana sudah ingin hijrah seutuhnya? Mohon nasihatnya Ustaz, soalnya kebetulan Pulana hadir. Ini ini main timpong nih jemaah. <laughs> Iya. Nih jamaah ya. Banyak kita nggak ngerti hukum dong. Salah satunya hukum berteman dengan wanita. Artinya kita kenal sama seorang wanita nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah memandang dia, kita berduaan sama dia, kita pegang tangan dia, naudzubillah itu sudah jalan-jalan menuju perzinaan sudah terbuka buat kita. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati zina. Jadi kalau antum uh, sudah mau hijrah, antum tinggal. Ustaz fulana belum siap, antum katakan kepada fulana. Kalau antum memang siap hijrah sesungguhnya, ana minta maaf. Nanti ketika ana punya kemampuan, ana akan menikah dan pintu rumah pertama yang ana ketuk adalah pintu rumah. Selesai ditinggalkan. Dia akan marah ini itu, katakan kita ingin baik Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita ketika ditinggal sama pacarnya, anggap dia kalau ini memang pacaran dan Allah tidak ridho dengan yang seperti itu, Insya Allah, Allah akan beri berkah di umur dia, di waktu dia, dan dia akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik insya Allah. Andai kata lelaki ini pergi dan tidak kembali. Allah akan kirim orang insya Allah menjadi jodoh dia yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Ini pertanyaan yang sama. Udah habis waktunya jamaah. Tapi ini masih banyak pertanyaan soalnya anak harus melanjutkan perjalanan jamaah ya. Anak kala mau mikir ya ada panitia-panitia kajian yang tidak kesian sama ustaz. Ustadznya itu diperas jemaah. Subuh kajian. Jam 9 kajian. Ustadz kajian lagi habis duhur. Nanti habis maghrib kajian lagi jemaah. Ya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa panitia itu.